Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Puji syukur rekan rekan di malam hari ini Allah kembali mempertemukan kita untuk mengikuti ta'lim kajian akidah bersama Ustaz Farid Uqbah dan tentunya salawat serta salam kita aturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah meninggalkan dua perkara kepada kita yang jika kita berpegang teguh kepada keduanya, kita tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. yakni kitab Allah dan sunnah nabinya. Rekan rekan yang dimulakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, syukur Alhamdulillah, saya Wildan Hasan bersama Mas Firman Hakim, malam hari ini menemani Ustadz Farid Ukbah yang akan menyampaikan tausiah kepada kita semua terkait masih penjelasan makna iya karena budu wa iya karena stain dan beliau alhamdulillah sudah hadir bersama kita saat ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabulullah minna wa minkum. antum khair insyaallah insyaallah. Kalau boleh tahu perjalanan selama liburan tentunya di Al Islam juga Ustaz ya. Ya Alhamdulillah eh, kegiatan kita di Al-Islam semua berjalan dengan baik, mm -hmm. lancar, dan mudah-mudahan semuanya senang. Amin. Karena memang dalam kegiatan kita eh, selain eh, pengajian mm -hmm. kita berjalan, mm -hmm. kemudian etikaf juga berjalan, bagian-bagian sembako mm -hmm. dan perhatian kepada kaum duafa juga berjalan dan eh, pengiriman para dai juga berjalan. Alhamdulillah di antaranya eh, laporan yang menyenangkan hati kami adalah adanya lima orang dari alumni kita yang kemudian berangkat ke Kalimantan Timur dan menjalankan dakwah selama sebulan penuh di sana dan laporannya cukup menggembirakan karena memang mereka bisa eh, menyentuh seluruh bagian yang ada di Balikpapan sampai ke pedalaman dan wilayah-wilayah uh, apa uh, minyak hmm. dan uh, alhamdulillah uh, di antara anak-anak itu ada yang tinggal di sana tetap untuk melanjutkan uh, program dakwahnya. Subhanallah. Memang asli Kalimantan tidak, atau? Oh, tidak. Bukan? Mereka lima orang dari kita berangkat ke sana. Hmm. sedangkan undangan uh, masyarakat di sana. Kemudian ke, kena butuhnya mereka untuk kehadiran daripada kita itu salah seorang akhirnya ditetapkan atau bermusyawarah untuk menetapkan tinggal hmm. di sana bersama masyarakat di sana. Dan tadi dua hari lalu saya mendapatkan informasi bahwa satu desa di wilayah Kalimantan itu ada yang masuk Islam sekitar 75 kakak. Subhanallah. Dan mereka butuh seorang dai yang akan uh, bertugas di sana sepenuhnya untuk membina mereka. Nah sekarang kita lagi cari jalan bagaimana untuk bisa mengirim seorang dai bisa tinggal bersama mereka di sana. Hmm. Tentunya itu selain kesiapan dainya juga biaya ya, keberangkatan, kemudian selama tinggal di sana dan seterusnya. Dan dan itu menjadi satu amal saleh bagi anak anak-anak kita yang sudah menjalankan tugas dakwahnya hmm. dan bagi kita yang mudah-mudahan mendapatkan pahala juga Amin. karena memberikan dukungan, dorongan dan seterusnya. Nah, yang utama uh, alhamdulillah uh, kegiatan uh, pendaftaran dirasat karena selain pesantren yang kita adakan untuk mereka yang tinggal boarding di tempat kita untuk persiapan para dai, sekarang kita telah membuka program baru yang namanya dirasat hmm. untuk persiapan para dai tetapi mereka tidak tinggal di al-Islam. Jadi itu ada reguler ala non reguler. Untuk reguler itu hari Senin, Selasa dan Rabu. Sementara non reguler itu hari Sabtu dan Ahad. Nah seluruhnya insya Allah rencana kita akan mulai kuliah berdana hari Sabtu besok. Sabtu ini. Ya, insya Allah jam 10 sampai dohur untuk kuliah perdana seluruhnya. Dan uh, tentunya uh, uh, jumlah yang sudah mendaftar sudah mencapai 70 atau lebih mungkin. Mm -hmm. Tapi insya Allah itu akan terus bertambah. Oh, jadi masih dibuka Masih dibuka peluang itu sampai insya Allah hari Sabtu. Kalau informasinya bisa didapat didapatkan di situs di langsung eh, bisa. situs alislamu.com atau ya. langsung ya. telepon ke 7091 0809 7091 0809 itu bisa untuk segala usia saja. Iya, ya? untuk segala usia yang memang mereka berminat untuk menjadi dai hmm. bisa ikut di dalam uh, pendidikan khusus itu. Alhamdulillah itu apa ini uh, karena karena Allah SWT dan Eh, kebersamaan daripada kawan-kawan kita di al-Islam daripada asatid yang kemudian uh, selalu berpikir ke depan untuk bagaimana memajukan umat mm -hmm. dan tentunya memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada sesuai dengan kapasitas yang kami miliki. Alhamdulillah itu uh, semua berjalan dengan baik. Hmm. Insyaallah. fikum ya. Ya. <clears throat> Ustaz kita masih melanjutkan bahasan panjang kita dari 300 poin. Yeah. Kalau tidak salah baru sampai ke 106 beberapa waktu yang lalu. Kita masuk ke poin yang ke-100. Insya Allah kita masuk ke poin ke-107 dan sebelum kita mulai kita sampaikan kepada para pendengar redakta taqabbalallahu minna wa minkum mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan, kelemahan yang selama ini telah terjadi antara kita sengaja maupun tidak sengaja semoga Allah SWT menerima seluruh amal saleh kita dan kemudian mengampunkan semua dosa dan kesalahan kita dan kita akan memulai hidup baru dengan apa ini menjalankan syariat Allah semampu kita dan mudah-mudahan itu akan terus berjalan sampai kita menemui ajal kita insyaallah wala tamutunna illa wa antum muslimun بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق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 Marilah kita kembali kepada kajian kita terhadap kitab Safatul Athar kalangan Syekh Abdul Rahman Ad-Dosari di mana kita masuk pada poin yang ke-107 untuk menjelaskan makna ayat ia karena na'budu wa iya karena nasta'in. Dalam poin yang ke-107 ini Syekh Abdul Rahman Ad-Dosari rahimahullah menyebutkan ubudiyatullah subhanahu wa ta'ala tastalzimu al-ilma nafi' الذي يستيقن به العبد صحة ما أنزل ما أنزل إليه من ربه ذلك العلم الروحي الذي يعرف به أنه عبد مربوب تجب عليه طاعة ربه وأنه مقيد بحدود وأحكام يحرم عليه تجاوزها bahwa seorang yang menyatakan iya karena abudu iya karena nasta'in maka mengharuskannya untuk memiliki ilmu yang bermanfaat dengan ilmu itulah seorang akan menjadi yakin terhadap Tuhannya terhadap Rabbnya, terhadap Allah Subhanahu taala yang telah menurunkan kepadanya kitab suci yang harus didalami, kemudian difahami, kemudian diamalkan, didakwahkan, diperjuangkan sampai berhukum dengan Al-Qur'an itu. Itulah ilmu yang membangun kejiwaan manusia sehingga dia tahu bahwa dia sedang berjalan di atas garis Allah Subhanahu wa taala. Tuhan semesta alam yang harus ditaati dan dia akan selalu terikat dengan ketentuan-ketentuan Allah baik larangannya maupun perintah-perintahnya sehingga dilarang seseorang hamba itu untuk melampaui batas terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu diperhatikan para benar data rahimakumullah bahwa ilmu yang bermanfaat inilah ilmu din yang Allah turunkan kepada umat manusia untuk mengarahkan kepada jalan yang benar. Mengenal Allah dan berjalan di atas syariat Allah kita diajarkan bagaimana untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Kita diajarkan untuk bagaimana meninggalkan larangan-larangan Allah. Dalam batas itulah kita selalu terikat dalam kehidupan kita ini untuk berjalan ke arah jalan yang benar yang tetapkan oleh Allah. Jangan sampai kita menjadi orang yang mempunyai ilmu tidak bermanfaat. Yaitu tahu yang benar tetapi tidak mengamalkan. Atau mau mengamalkan tanpa ilmu yang benar. Karenanya kita harus mempunyai ilmu yang benar yang dengannya kita mengenal Allah dan mengetahui tentang hukum-hukum Allah. Sehingga itulah yang akan membangun kepribadian manusia. Karena itu eh, kalau kita perhatikan para nabi-nabi dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang terjadi dengan mereka? Allah muliakan Nabi Adam alaihissalam karena ilmu yang Allah berikan kepadanya. Inilah ilmu yang menjadikan Nabi Adam terangkat derajatnya melebihi daripada makhluk-makhluk yang lainnya. Allah mengatakan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum al malaika faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Jadi Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 31 sampai 33 itu mengajarkan ilmu kepada Adam tentang nama-nama yang semuanya itu ditampilkan kepada para malaikat tetapi mereka tidak mampu untuk menjelaskan itu. Kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada Adam alaihissalam karena ilmu itu sehingga dia terangkat derajatnya. Al Imam Al Qurtubi menjelaskan panjang lebar tentang bagaimana keutamaan ilmu ini sehingga menjadikan Nabi Adam terangkat derajatnya dengan ilmu yang yang diberikan oleh Allah sehingga menjadi dia mulia di sisi seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Allah katakan ambihum bi asma'ihim ya terangkan kepada mereka dengan nama-nama yang Allah ajarkan itu maka itu berarti Allah perintahkan kepada Adam untuk mengajarkan. Jadi ilmu itu selain diberikan oleh Allah harus juga diajarkan. Ketika kita mempunyai ilmu, jangan hanya ilmu itu disimpan, tetapi diajarkan kepada orang supaya jangan hanya kita yang menjalankan yang benar atau mengetahui yang benar tetapi juga orang lain supaya mereka juga berjalan ke arah yang benar. Kemudian dalam keterangan itu Allah menyebutkan tentang bagaimana keutamaan ilmu yang dengannya Nabi Adam terangkat derajatnya dan itu menunjukkan keutamaan yang luar biasa terhadap ilmu ini. Makanya ujian ilmu dalam Al-Quran itu luar biasa. Rasulullah SAW dan Muhammad SAW juga seperti itu. Beliau tidak pernah meminta harta. Beliau tidak pernah meminta kedudukan. Beliau tidak meminta, meminta yang lainnya. Dia katakan, Rabbi zidni ilma. Yang diminta oleh Rasulullah SAW adalah Allah supaya menambah ilmunya. Nah karenanya para benar redaktor rahimakumullah Begitu pentingnya ilmu itu, maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Innal malaikata la tada'u ajnihataha ridan li talibil ilm. Bahwa kemudian para malaikat akan selalu senantiasa melindungi, memberikan perhatian, menolong dengan sayap-sayapnya itu kepada orang yang sedang mencari ilmu. Ilmu apa? Bukan ilmu dunia, tetapi ilmu din. Karena itu pentingnya ilmu din ini, Rasulullah SAW mengatakan, Man salaka tariqan. Siapa yang kemudian mencari jalan dalam rangka mencari ilmu agama itu. Sahalallahu tariqan ila jannah. Allah akan mudahkan dia menuju ke arah surga. Nah, kalau kita mengetahui betapa pentingnya ilmu ini, maka kita akan terus berusaha bagaimana mengisi waktu kita, mengisi otak kita, mengisi perhatian kita terhadap ilmu yang Allah tetapkan itu. Nah dengan itu saudara sekalian kita perlu untuk lebih perhatikan ilmu agama ini karena dengannya kita akan menjadi selamat. Kita perhatikan seperti di dalam riwayat Ibn Hibban yang dulu pernah saya sampaikan barangkali para pendengar dakta masih ingat bahwa Allah membagi manusia itu hanya empat saja. Hmm. Yang pertama manusia diberikan oleh Allah ilmu juga diberikan harta. Nah karena ilmu itulah dia akan tahu bagaimana cara mencari harta secara halal. Dan bagaimana cara menggunakan harta yang sudah diperoleh itu kepada jalan yang halal juga dibenarkan oleh Allah SWT. Nah karena ilmu itulah kemudian dia mengamankan kedudukan hartanya. Begitu pentingnya ilmu agama ini sehingga dapat mengarahkan harta orang yang memiliki ilmu itu. Yang kedua Allah berikan kepada seseorang hamba itu ilmu din tapi tidak diberikan harta. Hanya kemudian dia berkata, Ya Allah, kalau engkau berikan kepadaku harta seperti orang yang pertama itu, maka aku akan gunakan di jalanmu ya Allah. Orang berilmu itu berharap. Ya. Tapi kata Rasulullah, dengan harapannya itu pahalanya sama dengan orang yang pertama. Subhanallah, betapa mulianya orang berilmu itu. Karena itu kita jangan sampai berpaling daripada ilmu din. Karena itu akan menjadikan manusia mulia. Kemudian manusia yang ketiga adalah orang yang diberikan Allah harta, tetapi tidak diberikan ilmu agama. Sehingga dia akan ngawur cari hartanya. Muhalal, muharam, dia akan terobos semuanya. Lebih daripada itu, ketika dia mendapatkan harta, dia tidak tahu bagaimana mensyukuri harta itu. Sehingga dia tidak tahu bagaimana menggunakan harta itu kepada jalan yang benar. Orang seperti ini akan celaka di dunia. Apalagi di akhirat kelak. Meskipun nampaknya di hadapan orang, dia banyak hartanya. Orang seperti itu tidak hanya akan menambahkan dalam dirinya kecuali adalah kesengsaraan dan kesengsaraan. Tidak jarang kemudian justru hartanya menjadikan kesengsaraan buat diri orang itu. Na'udzubillah mentalik. Kemudian yang keempat yang lebih buruk lagi manusia tidak diberikan harta, tidak diberikan ilmu, hmm. tapi sombong. <laughs> Kata orang Jakarta jadi miskin asal sombong. Rugi betul orang yang seperti itu. Nah, nah karena itu sekalian tidak ada pilihan bagi kita. Hmm. Tentunya kalau mau VIP ya yang pertama. <laughs> ya, ilmunya memadai, hartanya mencukupi. Tapi kalau tidak, maka jangan sampai apa ini eh, tidak menjadi yang kedua, yaitu memperoleh ilmu dengan itu mendapatkan kemuliaan di dunia hmm. dan kemuliaan di akhirat yang akan menjadi kebahagiaan bagi seseorang yang punya ilmu din itu. Nah, para pendengar dokter rahimakumullah, kalau kita fahami itu, coba kita lihat betapa ilmu yang telah ditempuh oleh para ulama. Kita belum lihat bagaimana ilmunya para nabi hmm. yang ditempuh oleh para ulama. Al-Imam Ahmad rahimahullah, beliau itu hafal hadis sampai 600 ribu. Beliau keliling belajar ke sana kemari. Dari 600 ribu hadis yang beliau hafal itu, beliau keluarkan dalam musnadnya sebanyak sekitar 40 ribu hadis. Yang beliau pilih, kemudian beliau letakkan dalam musnadnya itu. Nah, murid Imam Ahmad ada Imam Abu Zur'ah dihafal sampai satu juta hadis. Masya Sementara Imam Bukhari hafal sekitar tiga ratus ribu hadis dan kemudian dari tiga ratus ribu hadis beliau keluarkan dalam kitab Al-Jami' Al sahih yang sekitar tiga ribu uh, sekian hmm. mencapai empat ribu dengan yang tidak terulang-ulang. Yes. Ya. Nah, kita lihat bagaimana Yahya bin Ma'in kawan Imam Ahmad rahimahullah. Beliau juga dibiayai oleh orang tuanya dengan satu juta dirham untuk menggali ilmu din ini. Beliau belajar, belajar, belajar. Rupanya hitungannya tepat. Diinginkan dari satu dirham harus mendapatkan satu hadis. satu juta hadis. Ternyata beliau mendapatkan sampai satu juta hadis. Insyaallah. Sampai Imam Ahmad berkomentar kalau ada hadis tidak diketahui oleh Yahya bin Ma'in, dia bukan hadis. <laughs> Luar biasa betul. Sampai terakhir untuk beli sandal saja dia nggak punya duit. Hmm. Karena duitnya habis untuk mencari ilmu. Sekarang mana orang tua yang bisa memberikan dukungan kepada anak-anaknya seperti itu? Allah Allah. Iya. Dan rekan rekan kita harus jeda terlebih dahulu. Anda tentunya kami undang nanti untuk mengajukan pertanyaan Anda. Anda mungkin sudah sangat merindukan jawaban-jawaban dari Ustadz Farid setelah kita cukup eh, berapa waktu tidak bersua. Jadi silakan Anda bisa bergabung bersama kami nanti di 8816363 ataupun di layanan SMS kami 0815 107. Ustaz Fadol dilanjutkan. Ya barakallahu fikum. Apa yang tadi kita telah bicarakan betapa pentingnya ilmu sehingga Allah SWT mengangkat Adam AS uh, eh, di atas uh, para makhluk yang lainnya. Begitu pula Rasulullah SAW pernah selalu meminta kepada Allah untuk diberikan tambahan pada ilmunya bukan pada yang lainnya. Begitu pula Allah SWT menjelaskan tentang bagaimana Allah telah memuliakan Muhammad SAW. Seperti dalam surat An-Nisa ayat 113, "Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima." Allah turunkan kepada Muhammad Al-Kitab wal Hikmah. Al-Kitab yaitu Al-Quran, wal Hikmah adalah As-Sunnah. Begitu tafsir daripada banyak daripada mufassirin. Jika al-hikmah bergandengan dengan al Alkitab, maka al-hikmah bermakna as-sunnah. Maka Allah pun mengatakan dan Allah telah mengajarkan kepada kamu apa-apa yang tadi kamu tidak mengetahui. Maka karunia Allah kepadamu sungguh besar. Nah, bagaimana keutamaan ilmu ini yang Allah jadikan uh, pada diri Nabi Muhammad SAW sehingga beliau terangkat derajatnya melebihi seluruh umat manusia. Kita perhatikan betapa nikmat ilmu yang ada pada para ambia yang mereka disebutkan oleh Al-Quran di antaranya adalah bagaimana Nabi Ibrahim yang menyatakan dalam surat Marjam ayat 43 ya abati inni qad ja'ani al ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiya wahai bapakku sungguh telah datang kepadaku ilmu yang tidak datang kepadamu maka ikutilah aku aku akan menunjukkan kepada kamu jalan yang yang lurus Nah, begitu pula Nabi Nabi Allah Yaqub alaihissalam. Beliau katakan, "Wa innahu ladu 'ilmin lima 'allamnahu, walakin aktsarun nasi la ya'lamun." Dalam surat Yusuf ayat 68 Allah menyebutkan tentang Nabi Allah Yaqub alaihissalam bahwa dia diberikan oleh Allah ilmu dan Allah telah mengajarkan ilmu itu kepadanya, tetapi banyak manusia tidak tahu itu. Nah, begitu pula pada Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Allah katakan wakadzalika yastabika rabbuka wa ayu'allimuka min ta'wil hadis ya begitulah Allah telah mengapa memilih kamu mengajarkan kamu terhadap, eh, untuk memberikan takwil terhadap apa mimpi dan seterusnya. Seperti dalam surat Yusuf ayat 6. Pada Nabi Allah Dawud alaihissalam, Allah pun mengatakan wa atahullahu mulka wal hikmah wa 'allamahu mimma yasha. Allah pun telah mengajarkan ilmu kepada Dawud alaihissalam. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 251. Begitu pula kepada Nabi Allah Sulaiman. Allah jelaskan warisa Sulaiman Dawud. Nabi Sulaiman mewarisi Nabi Dawud. Wa qala ya ayuhan nas ullimna mantiqat tayr. Wa utina min kulli syai'in inna hadha lahu al-fadl mubin. Dan surat An-Naml ayat 16 Allah menyebutkan bagaimana Nabi Allah Sulaiman AS telah diberikan oleh Allah ilmu untuk mengetahui tentang bagaimana tanpa pembicaraan para burung itu. Ilmu burung Allah berikan kepadanya. Sehingga itu diberikan oleh Allah sebagai satu karunia yang besar kepadanya. Nabi Isa alaihissalam الأستاذ ما يدعي رسول الله كذا كان إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهدي وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والطارة والإنجيل الله mengajarkan ilmu kepada apa? kepada Nabi Musa AS sehingga karenanya Allah angkat derajat beliau. Begitu pula kepada Nabi Muhammad SAW yang sebelumnya telah kita tadi sampaikan betapa kemudian Allah subhanahu taala mengatakan yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat dan saat menjadi ayat 11 Allah menyebutkan Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan mereka yang mempunyai ilmu para ahli tafsir menyebutkan bukan saja derajatnya di akhirat tetapi juga derajatnya di di dunia hmm. begitu pentingnya ilmu din ini sehingga kemudian sekali lagi apa yang disampaikan tadi yang terputus pada saat pembicaraan tentang Imam Ahmad yang beliau menjadi rujukan para ulama juga menjadi satu apa ini eh, pegangan bagi umat yang dengannya kemudian beliau menyampaikan hakikat ilmu ini ada pada tiga hadis saja. Kalau kita menguasai tiga hadis ini, itu termasuk kesimpulan dari seluruh ilmu yang ada. Hmm. Hadis yang pertama apa? wal a'malu Hmm. Yaitu kaitan dengan apa? Dengan kalbu. Ya, kalau Anda menguasai ilmu niat ini yang kaitan dengan kalbu, seperti yang ditulis oleh Dr. Saleh Sadlan, satu disertasi doktor menulis tentang niat dalam dua juz besar yang mengungkapkan bagaimana peranan daripada kalbu ini dalam kehidupan manusia. Nah, ilmu tentang niat ini adalah sepertiga ilmu. Itulah tentang kalbu. Kemudian beliau mengatakan hadis yang kedua adalah man amila amala laisa alaihi amruna huwa raddun atau dalam riwayat lain man hadatsa fi amrina ma laisa minhu huwa raddun. Siapa yang beramal yang tidak ada contoh dari Rasulullah maka amalnya tertolak. Maka perbuatan kita jangan sampai menyelisihi sunnah yang telah ditetapkan oleh Rasulullah dengan melakukan bid'ah-bid'ah yang begitu banyak di masyarakat kita itu. Kemudian hadis yang ketiga adalah الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام ya bahwa kemudian حلال halal jelas حرام haram jelas urusan makan urusan minum urusan seluruh masalah kebutuhan kita harus kita perhatikan agar jangan sampai kita terperosok kepada haram selalu kita perhatikan yang halal karena yang halal jelas yang haram pun sudah jelas meskipun di antara keduanya ada halal yang bersifat syubhat yang tidak jelas halalnya, yang tidak jelas haramnya. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tidak banyak orang tahu, tetapi ahli ilmu, mereka yang punya ilmu din, memahami arti agama, akan tahu mana syubhat sehingga karena yang syubhat itu faman waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Kalau orang sudah mulai masuk kepada syubhat akan dia mudah untuk masuk kepada haram. Nah karenanya tiga hadis ini menjadi satu kesimpulan dari sekian ratus ribu hadis yang itu menjadi pelajaran buat kita semuanya betapa nilainya ilmu itu kalau kita perhatikan para ulama dulu luar biasa betul ya selain kemudian hartanya waktunya tenaganya mereka curahkan untuk ilmu itu cuman sayang di masa kita ini ilmu din tidak begitu berharga sehingga orang lebih mencari harta lebih mencari kedudukan lebih mencari yang lainnya banyak dari mereka yang berpaling daripada mendalami ilmu din bahkan tidak banyak yang tidak jarang kita mendapatkan pelecehan-pelecehan dari orang-orang tertentu yang tidak mengerti arti ilmu din semua mengatakan ngapain kamu sekolah di pesantren dapat apa kamu nanti kamu nggak bisa kerja nanti kamu begini nanti begitu ngapain kamu belajar ilmu agama mau jadi ustad ustad nggak ada artinya nah udah bilang dari semua diukur dengan materi nah karena itu para benar dokter rahimakumullah maka perlu diperhatikan bahwa ilmu din inilah yang akan menjadikan manusia terhormat hidupnya, terhormat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah pun mengatakan tentang siapa Nabi Allah Khidir. Hmm. Ada yang mengatakan dia nabi, ada yang mengatakan orang hamba saleh. Kemudian bagaimana Nabi Musa alaihissalam yang ketika ditanya, adakah orang yang lebih alim darimu wahai Musa? Nabi Musa mengatakan tidak. Tetapi kemudian Allah katakan kepadanya, ada orang yang lebih alim dari engkau dan kamu perlu belajar sama dia. Maka kemudian Nabi Musa alaihissalam mencari orang itu. Maka Allah tunjukkan fawajada abda min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Qala lahu Musa, hal attabi'uka 'ala an tu'allimani mimma 'allamta rusya? Dalam surat Kahfi yang biasa kita baca setiap malam, malam Jumat ayat 65 sampai 66 menyebutkan tentang bagaimana Nabi Musa alaihissalam menyediakan diri meskipun dia lebih utama daripada Khidir karena dia nabi dan rasul tapi dia tetap mau belajar kepada orang yang punya ilmu sehingga karenanya Allah muliakan Nabi Khidir untuk bisa mengajarkan ilmunya kepada Nabi Musa AS. Memang sepantasnya seorang yang berilmu itu mempunyai suatu kriteria sebagaimana disebutkan Imam Al-Ajurri rahimahullah dalam kitab Akhlaqul Ulama dan yang lainnya bahwa kemudian seorang yang alim itu hendaknya dia mempunyai jiwa tawaduk. Hmm. Mempunyai jiwa rendah diri, tidak menyombongkan diri, mudah untuk menerima kebenaran dari orang lain, meskipun dari anak kecil. Sehingga beliau katakan dalam kitab Akhlakul Ulama itu, Imam Ajri menyebutkan seorang yang alim, orang yang berilmu itu, dia akan melihat orang di depannya. Kalau dia nilai orang di depan itu orang yang lebih lebih alim, maka dia mau belajar. Dia gali ilmunya, dia dengarkan apa yang dikatakan. Ketika kemudian dia mendapatkan orang di depannya itu sama ilmunya, maka beliau ajak untuk berdiskusi, berdialog, mengembangkan ilmu yang ada. Tapi kemudian bila beliau menemukan orang yang lebih rendah daripadanya segi ilmunya, maka beliau akan ajarkan. Apa yang terjadi dengan Nabi dengan apa? Seorang ulama namanya Imam Abu Zur'ah. yang jika ketika dia apa ini duduk dihampiri oleh seorang anak muda. Kemudian anak muda itu menasihati dengan satu hadis tidak tahu bahwa Imam Abu Zura ini apa satu juta hadis. Tidak tahu orang itu. Dia bawakan satu hadis, dia dengerin sampai selesai. Hmm. Kemudian dia terima katakan jazakallah khair, terima kasih banyak atas apa ah, nasihatmu. Ketika dia sampai ke majelisnya, dia sampai kepada murid-muridnya. Tadi ada anak muda menyampaikan satu hadis kepada aku. Tetapi aku dengarkan sampai dia selesai. Demi Allah, aku telah hafal hadis yang dia sampaikan sebelum dia dilahirkan. Hmm. Subhanallah, tawadu yang luar biasa. Betapa banyak sekarang kita temukan ketika orang sudah merasa ilmunya tinggi. Maunya cuma dia aja yang ngomong, yang lainnya sering dengerin aja. Dia sulit untuk mendengarkan orang lain. Karena dia ingin menunjukkan betapa ilmunya begitu banyak. Sehingga kemudian maunya ngomong terus. Orang lain tidak mau kemudian didengarkan olehnya. Nasallahu afiyah. Karena jangan sampai kita mempunyai jiwa seperti itu. Maka ikutlah apa yang dicontohkan Nabi Musa sana. Kemudian beliau belajar kepada Hidr. Nah, para pendengar radio tak rahimakumullah. Allah pun juga membanggakan orang berilmu. Dalam surat Ali Imran ayat 18 Allah katakan, Syahidallahu annahu la ilaha illa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah bersaksi tidak ada Tuhan yang berat disembah kecuali Allah, kecuali dia. Para malaikat pun seperti itu bersaksi dan orang-orang berilmu. Mereka semuanya menyatakan tidak ada Tuhan yang pantas disembah kecuali dialah yang maha perkasa dan maha bijaksana itu. Dia Allah SWT. Nah, kata Ibn Qayyim rahimahullah, dengan adanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka yang berilmu dalam sumpah Allah untuk menyatakan tidak Tuhan kecuali Dia, maka sungguh itu menunjukkan satu keutamaan para ulama, para mereka yang punya ilmu yang disejajarkan dengan malaikat yang sebelumnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan betapa bahwa mereka ini adalah orang-orang yang mempunyai keutamaan sehingga karenanya mereka pun bernilai di sisi manusia. Makanya Allah SWT menyebut, Rasul SAW menyebutkan, Inna Allah la yantazi'al ilma min, min sudala ulama intiza'an, walakin yantazi'uhum biqabdil ulama. Allah tidak mengangkat, atau kamu kalau SAW, Allah tidak mengangkat ilmu itu dari dada-dada para ulama, dari dada-dada manusia. Tetapi dengan mematikan mereka, saat terjadi kematian-kematian para ulama, maka hilanglah ilmu itu. Ketika ilmu itu hilang, yang terjadi kemudian munculnya orang-orang yang bodoh, yang berbicara tanpa dasar, yang kemudian dia sesat dan menyesatkan orang banyak. Dan itulah sesuatu kekeliruan. Makanya saya pernah ditanya oleh seorang mu'alaf dari Amerika Latin. Saya ditanya, setiap negara itu ada muftinya. Di Saudi, di Mesir, di Amerika, hmm. di Australia. Di setiap negara ada muftinya. Indonesia ini siapa muftinya? Makanya karena nggak ada muftinya, kita ini selalu berbeda. Berbeda dalam menentukan waktu Lebaran, yeah. berbeda dalam menentukan penentuan waktu Ramadan, begitu seterusnya. Karena kita tidak punya mufti, yang ada hanya menteri. menteri itu jabatan politik. Yeah. Nah, kita tidak punya mufti. Ketika saya ditanya siapa muftinya masyarakat Indonesia ini, kalau mufti itu menjadi rujukan seluruhnya, yeah. sehingga dia akan memberikan satu ketetapan hukum Meskipun tidak sifatnya mengikat seperti hakim. Tapi mufti itu menjadi rujukan. Saya jawab maaf. Sayang di Indonesia ini setiap muslim jadi mufti. <laughs> Sayang sekali setiap muslim di Indonesia jadi mufti. Coba kita tanya atau dalam satu pertemuan apa saja. Hmm. Kemudian kita lemparkan pertanyaan di masalah agama. Semua orang akan ngomong, oh ini boleh, ini tidak boleh. Sesuai dengan hawa nafsunya. Kadang-kadang tidak didasarkan pada ilmu. Masalah afiyah. Ini menunjukkan betapa bahwa tingkat kesadaran di dalam beragama begitu rendahnya sehingga orang kemudian ngomong sembarangan tanpa dasar. Ya, para pendengar dari rahimakumullah. Begitu pentingnya ilmu ini sehingga Allah SWT mengangkat derajat dalam berilmu sehingga kemudian mereka dijadikan oleh Allah sebagai manusia-manusia yang dijadikan alat atau alasan untuk membenarkan tiada Tuhan yang berat disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين yang akan selalu membawa ilmu din ini sepanjang zaman sepanjang generasi adalah orang-orang yang udul orang-orang yang dapat dipercaya orang-orang yang sudah memenuhi kriteria baik dari segi ilmunya baik dari segi hafalannya baik dari segi kepribadiannya perilakunya itu kemudian mereka menjadikan sebagai rujukan. Sehingga kemudian apa yang dilakukan oleh para ulama yang bawa ilmu din yang benar ini, mereka akan selalu membongkar semua bentuk fanatisme atau ekstrik, apa ini, eh, sikap ekstrim dari berbagai pihak yang telah melebih-lebihkan agama ini. Yang merusak agama ini adalah banyaknya sikap ekstrim dari berbagai pihak yang telah menambah-nambah agama ini sehingga hilang keindahan agama ini yang adalah kekerasan-kekerasan yang kemudian yang menunjukkan betapa orang itu menjadi menjauh daripada kebenaran Islam. Nah, itu yang tidak boleh. Harus tidak kita bersikap i'tidal. Sikap moderat tidak bersikap ekstrim. Atau kemudian membongkar perilaku mereka yang telah menjadikan agama itu alat berdasarkan kemampuan otaknya saja. Artinya otak menjadi alat untuk penentu sesuatu bagian dari agama itu benar atau tidak. Siapa kita ini, bagaimana otak kita ini, relatif sama sekali. Kenapa kemudian otak kita yang menentukan ketetapan agama itu? Justru agama harus mengarahkan otak kita supaya kita tahu kemana jalan yang benar itu. Bukan kita mematikan otak, tetapi otak digunakan untuk memahami berdasarkan keterangan dan arahan daripada agama. Yang ketiga adalah takwil jahilin. Perilaku takwil daripada mereka orang yang bodoh. Menjalankan agama tanpa ilmu sehingga banyak berbuat tidak pakai dasar. Akibatnya kemudian mereka juga menyesatkan. Makanya di antara yang paling banyak merusak umat manusia ini adalah ahli ibadah yang bodoh. Iya. Di ahli ibadah tapi tidak tahu dasarnya apa sehingga dia kemudian dengan ibadahnya itu menyesatkan ataupun menipu banyak banyak orang sehingga sesuatu yang salah dianggap benar. Nah, untuk Nah, karenanya para benar rahimakumullah, kita mengetahui betapa pentingnya ilmu din ini dan betapa kemuliaan para ulama sehingga Allah mengangkat derajat mereka sehingga kemudian mereka mendapatkan kedudukan di sisi Allah yang ditempatkan dalam persaksian Allah bersama para malaikatnya. Kemudian Allah pun menyebutkan dalam satu bentuk pertanyaan dalam surat Az-Zumar ayat 9, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun innama tadhakkaru ulul albab." Begitulah banyak sekali ayat-ayat yang Allah terangkan dalam Al-Quran yang jumlahnya puluhan menyebutkan tentang betapa pentingnya ilmu ini bahkan kesimpulan para ulama berdasarkan ayat-ayat Al-Quran bahwa kekuatan ilmu melebihi kekuatan senjata. Melebihi kekuatan kekuasaan. Begitu pengaruh ilmu itu. Sehingga dengan ilmu itu kekuasaan menjadi benar. Dengan ilmu itu senjata menjadi terarah. Dengan ilmu itu manusia menjadi orang-orang yang bisa membawa kepada kebaikan bukan kepada kehancuran. Nah, karena itu ayat-ayat mengungkapkan betapa keutamaan ilmu sehingga melebihi kemampuan daripada kekuasaan maupun senjata itu cukup banyak di dalam Al-Quran yang kemudian menunjukkan betapa ilmu adalah merupakan alat atau senjata yang sangat canggih di dalam mengarahkan manusia untuk ke arah kemajuan di dunia maupun juga kemajuan nanti di akhirat kelak. Nah karena itu banyak para ulama menyimpulkan bahwa bagusnya suatu masyarakat akan tergantung daripada bagusnya pemimpin dan ulamanya. Kalau para pemimpin itu bagus ke arah jalan yang benar dan kemudian para ulamanya mempunyai ketegasan mengerahkan para pemimpinnya ke arah yang benar maka terjadilah kebaikan di masyarakat itu. Tetapi kemudian jika para pemimpinnya rusak para ulamanya terbawa oleh para pemimpinnya yang membawa ke arah yang rusak itu maka rusaklah masyarakat itu jika pun seandainya para pemimpin itu rusak masih bisa diarahkan oleh para ulama tetapi ketika para ulamanya sudah mengikuti kerusakan dan kebejatan para pemimpinnya maka yang terjadi adalah kerusakan masyarakat secara total akan nah, hanya para benar redaktor rahimakumullah kita inginkan lahirnya para pemimpin yang mereka itu bekerja sama dengan para ulama dalam rangka untuk membangun kesejahteraan masyarakat. Bukan sebatas kesejahteraan duniawi, tetapi juga kesejahteraan untuk akhiratnya. Karena Allah katakan wal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh akhirat lebih utama daripada apa? E, dunia ini. Nah, karena itu kita melihat betapa bahwa kemudian keutamaan-keutamaan ilmu ini diungkapkan oleh Al-Quran sebagai suatu nilai yang sangat tinggi sehingga terangkat dan derajat para manusia dengan ilmunya termasuk adalah yang dialami oleh para nabi dan berikutnya oleh para ulama dan kemudian mereka mengikuti jejak para ulama itu. Imam Ahmad rahimahullah katakan, "Laulal ilm kana nasu kal bahaim." Kalau tanpa ilmu, manusia ini ibarat seperti binatang akan mengarah kepada arah yang tidak jelas bahkan guna makan sembarangan, minum sembarangan, bergaul sembarangan, perilakunya kemudian mengarah ke arah yang sembarangan. Nah karena itu mereka yang mengerti tentang bagaimana pentingnya ilmu ini sehingga kemudian akan menjadikan satu jalan untuk menerangi kehidupannya sebagaimana dikatakan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu yarzuqullahu al-ilma as-su'ada wa yahrumuhu al-ashqiya Allah akan memberikan rezeki ilmu kepada mereka yang akan mendapatkan kehidupan bahagia dan Allah akan mengharamkan ilmu itu kepada mereka yang celaka Nah, karena itu Rasulullah SAW mengatakan menjadi lebih khairan yufaqihu fid Ya, di Imam Bukhari Rasulullah mengatakan ada Imam, Imam Muslim Rasulullah mengatakan e, begitu pula dalam bentuk apa riwayat yang lainnya dari Imam Bukhari rahimahullah menjadi lebih bi khairan yufaqihu fid Siapa yang ingin mendapatkan kebaikan dalam hidup ini, maka Allah akan mudahkan dia untuk mendalami ilmu agamanya. Karenanya para benar rahimahumullah, bahwa kemudian pendalaman ilmu din merupakan satu keharusan baik kita besar maupun kecil, wanita maupun pria, tua maupun muda. Hmm. Semua adalah membutuhkan ilmu din untuk supaya mendapatkan kebahagiaan dalam hidup ini dan terbuka pintu kebaikan sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu dengan ilmu din ini kita akan dapat mengarahkan apa perilaku kita ke jalan yang benar, kemudian mengingatkan mereka kepada jalan yang tidak benar itu supaya kembali kepada kebenaran. Karenanya tidak pernah akan ada kehidupan masyarakat yang kosong daripada ulama yang benar. Pasti akan selalu ada. Mungkin kita tahu, mungkin tidak tahu. Tetapi yang jelas, itu adalah merupakan sesuatu yang pasti. Bahwa setiap generasi akan ada kata selam mereka yang akan menghidupkan agamanya. Sehingga karenanya itulah ilmu ini adalah merupakan warisan para nabi. Warisan dari Rasulullah SAW. Rasul mengatakan, Nahnu ma'asyul anbiya la nuwarrith ma taraknahu sadaqah. Wa innama warathul ilm. Kami para nabi tidak mewariskan harta kepada keturunan kami. Yang kami wariskan adalah ilmu. Nah, jika seseorang ingin selamat di dalam hidupnya, mengikuti jejak Rasulullah, mendapatkan ilmu Rasulullah, maka pasti orang itu akan mengarah kepada kesuksesan dalam hidupnya. Dan itu adalah jalan para ambia. Dan selain itu, Rasulullah menyebutkan sesungguhnya orang yang berilmu itu bukan sebatas manusia akan memintakan ampun baginya, tetapi seluruh yang ada di langit dan di bumi itu akan memintakan ampun buatnya. Masya Allah. Tetap nikmatnya orang yang berilmu itu. Semoga Allah SWT menjadikan kita menjadi orang-orang yang berilmu dan terus mendalami ilmu dan jangan pernah kita sombongkan dengan ilmu yang apa kita miliki ini. Barakallahu Ya, rekan-rekan, jadi mana penjelasan dari Abu Dua, Yakan Stain yang 107 e, eh, meyakinkan kepada kita bahwa jika kita ingin mengenal Allah dengan sebenar-benarnya maka dengan ilmu dinlah yang kemudian bisa mengantarkan kepada pengenalan tersebut. Silakan setelah jeda yang berikut Anda bisa bergabung bersama kami rekan di 8816363 ataupun di layanan SMS 0815 Rekan-rekan, jadikan waktu istirahat Anda bermakna bersama keluarga dengan memperdalam ilmu keislaman. Dengarkan kajian malam bersama Ustadz Farid Uqbah yang membahas seputar kajian akidah setiap Selasa jam 8 hingga 10 malam. Kajian akidah bersama Ustadz Farid Uqbah juga dapat Anda dengarkan melalui www.alislamu.com. Jika Anda tidak dapat mendengarkan secara langsung melalui radio dakta karena suatu hal, klik saja di www.alislamu.com maka Anda dapat mendengarkan siaran tunda setiap episodenya. Jadi dimanapun Anda berada, Anda tetap dapat mendengarkan kajian akidah Ustadz Farid Upa dengan mengakses di situs alislamu.com dan nampaknya Ustadz banyak eh, yang bertanya melalui SMS eh, dan sangat berminat untuk mengikuti kajian di Jorosah Al-Islam. mungkin bisa dijelaskan posisi atau lokasi Al-Islam di mana? Ya, eh, Barakallahu Fikum. Lokasi Al-Islam ini eh, kalau eh, dari tol itu tol apa? Taman Mini. Keluarnya jadi warna. Jadi warna. Jadi warna keluar terus saja itu. Sebelum perumahan Puri Gading. Kalau dari arah Bekasi, tentunya lewat Jati Keramat Yeah. Kemudian belok kiri ke Kaudau, itu terus saja nanti ketemu posisi Al-Islam. Insya Allah posisinya strategis dan kalau pakai angkot itu bisa pakai KCA. KCA. KCA itu akan lewat di depan apa? Uh, Islam Center Al-Islam. Jadi alamat sendiri di Jalan Kampung Jalan Sawah. Kampung Sawah nomor 45. Nomor 45 Jati Melati, Jati Pondok Melati, Bekasi. Pondok Melati Bekasi ya. Hmm, Ya. Baik. Saat kita akan rekan yang sudah bergabung terlebih dahulu. Ya. Assalamualaikum, Dokter. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa di mana Ibu? Dengan Ibu Emma di Cikarang. Silakan Ibu. Ya, eh, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Uh, begini Pak Ustadz, uh, bagaimana kita uh, mencari atau uh, ya untuk mencari Ustadz yang benar-benar mengajarkan ilmu yang tidak uh, mengajarkan bid'ah-bid'ah, sementara sebagai orang awam kita kan tidak tahu ya uh, apakah Ustadz itu mengajarkan ilmu yang sesuai dengan sunnah rasul dan uh, sunnah rasul ya terutama. Ya. Uh, terus uh, pertanyaan yang kedua, kalau kita melakukan suatu amalan yang udah diajarkan, misalkan uh, misalkan kita amalan itu termasuk bid'ah, apakah kita berdosa atau kan kita tidak tahu kita jadi ber, tidak berdosa? Ya. Uh, itu aja Pak Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu Uh, tentunya uh, kita sulit melihat seseorang itu hanya dari segi penampilan. Yang pertama adalah ketika kita melihat seseorang itu kita lihat akidahnya. Benar nggak akidahnya? Kalau akidahnya itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan manjat salafus soleh, maka insya Allah itu akan bertanda orang itu di posisi yang benar. Kemudian eh, akan nampak pada orang tersebut itu rujukan yang jelas. Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma. Nah, terutama Ijma para sahabat. Kemudian eh, dia tidak fanatik dengan kelompoknya, tidak fanatik dengan apa ini pendapatnya. Jika kemudian terdapat suatu pendapat lain yang juga berasal daripada ulama yang terpercaya. Hmm. Sehingga orang tersebut tidak eksklusif, tetapi dia terbuka. Sehingga karenanya eh, kita akan mengetahui seseorang itu di porsi yang benar seperti yang dikatakan oleh Imam Hasan al-Basri ketika beliau melihat para sahabat. Beliau katakan, "Innamal faqih huwa zahidu fid dunya." Orang yang berilmu agama yang benar, mudah-mudahan itu termasuk ustadz itu, maka dia akan mempunyai jiwa zuhud terhadap dunia, bukan tamak terhadap dunia. Hmm. Yang kedua, ar-raghibu fil akhirah. Dia akan betul-betul semangat untuk akhiratnya yang dipikirkan, yang dibangun adalah akhiratnya. Kemudian al-basir budinnya, dia faham tentang agamanya, tidak asbun, hmm. tidak asal ngomong. Yeah. Tapi apa yang disampaikan ada dasarnya. Kemudian al-mudawimu al-ibadat rabbi. Orang itu akan membangun pribadinya dengan ibadah-ibadah kepada Allah secara kontinu. Hmm. Kemudian yang kelima, Al-kafu an aradul muslimin. Orang itu akan menjaga lisannya untuk tidak memojokkan sesama orang muslim apalagi menjatuhkannya. Kemudian yang keenam, orang itu akan al-afifu al-amwali, menjaga dirinya untuk tidak makan hartanya orang muslim dengan cara yang tidak benar. Nah, itu bentuk-bentuk kriteria disebutkan oleh Nil Hasan Basri dalam menilai seseorang itu ilmunya benar atau tidak. Tetapi kita secara bahir, ketika melihat seseorang, kalau dia bicara bacanya Al-Quran aja, nggak pernah bicara hadis sama sekali. Al-Quran menurut versi dia, menurut pendapat dia. Itu indikasi ada sesuatu penyimpangan. Kalau kemudian kita bawakan Al-Quran, kita mendengarkan ada, ada hadis yang dibawakan, atau penjelasan para ahli tafsir, maka indikasi yang benar. Nah, kemudian ketika melihat ada orang yang bacakan sunnah, dan sunnah itu diletakkan melebihi daripada pendapat-pendapat orang, itu berarti indikasi yang benar. Tapi ketika orang kemudian pendapatnya lebih dikedepankan daripada sunnah, itu indikasi tidak betul. Makanya Imam Abu, Qala, itu seorang tabi'i, mengatakan, kalau kamu melihat seseorang mengajarkan ilmu agama, dan yang dibawakan selalu Al-Quran saja, tidak pernah membawakan sunnah, itu indikasi kesesatan. Karena dia akan membawa ayat itu menurut pengetahuan dia, menurut versi dia, menurut hawa nafsu dia, menurut keinginan dia. Tetapi kalau kemudian Orang itu menjelaskan Al-Quran dengan sunnah dan penjelasan para ulama ahli tafsir, maka itu dikasih yang benar. Juga, ada orang yang mengajarkan agama, tetapi dasarnya cuma perasaan. <laughs> perasaan aja. Iya. Iya. Yang penting apa ini nurani, yang penting nurani. Perasaan saja. Itu yang dikasih tidak betul juga. Dia akan membawa agama dalam perasaan-perasaan dia. Ada yang lebih buruk lagi, selain perasaan, dia juga hanya menggunakan akal saja. Akal diukur menjadi satu kebenaran terhadap kebenaran Al-Quran dan Sunnah itu. Ini indikasi-indikasi orang tidak betul. Makanya kita sembunyi itu. Jika kemudian kita ingin jadi orang benar, kata Ali bin Abi Thalib hanya ada dua pilihannya. Imma jadi ulama, orang yang alim, atau jadi orang yang belajar dengan ulama. Hmm. Kalau ya. yang ketiga, jadi orang awam, sukanya ikut-ikutan. Maka terjadilah pertanyaan ibu yang kedua. Bagaimana kemudian ada amalan bid'ah yang diamalkan oleh orang yang tidak mengerti karena diajarkan oleh orang ternyata itu keliru. Kalau kita melakukan itu tidak sengaja dan kemudian karena kebodohan kita insya Allah maafkan selama kita sadari bahwa itu tidak betul kita tinggalkan. Tetapi kemudian kita tetap berkewajiban untuk belajar dan bertanya. Jangan sampai kita beramal sesuatu yang salah. Makanya setiap ibadah hukum asalnya haram hmm. sampai ada dalilnya yang membenarkan ibadah itu. Ketika kemudian ternyata kita sudah amalkan salah, nah, tetap harus kita harus apa? Bertobat kepada Allah untuk memperbaiki amal itu dan meninggalkan yang beda itu. Allah a'lam. Ya. Ustaz ini berkaitan dengan pertanyaan Bu Emma, pertanyaan SMS. Bagaimana dengan aliran-aliran menyimpang yang katanya juga berlandaskan Quran dan Sunnah? Mereka ya. tidak mau disalahkan karena menganggap diri mereka benar dan berilmu. Perhatikan, di dalam memahami Islam ini ada lima metode. Hmm. Lima cara di dalam memahami Islam. Salah satu di antara metode ini dipraktekkan oleh seseorang akan mengalami resiko kecuali metode yang kelima. Yang pertama, mereka yang memahami Islam tidak dari sumber Islam. Hmm. Islam dipahami menurut profesor ini, menurut dokter itu, menurut si A, menurut si B. Ya. Tidak berdasarkan kepada sumber asli Al-Quran dan Sunnah itu. Maka orang seperti ini akan pasti mengalami penyimpangan. Cepat maupun lambat. Yang kedua, mereka memahami Islam hanya berdasarkan Al-Quran tok. Seperti yang disebutkan. Dia akan membawa Al-Quran itu kepada kepentingannya hawa nafsu dan seterusnya. Kemudian ketiga, orang yang membawa memahami Islam hanya berdasarkan sebagian sunnah sunnah dipahami dalam bentuk pakaian, mhm. dalam bentuk cara makan, bagaimana cara tidur, bagaimana cara nikah, supaya punya istri banyak dan seterusnya, poligami sebagainya. Hanya sebatas itu Islam itu dipahami. Ya. Tetapi tidak memahami Islam secara utuh sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW yang menjelaskan, mencontohkan, membenarkan, men menyetujui terhadap segala sesuatu secara utuh. Dia tidak seperti itu. Jangan sebagian saja diambil. Orang seperti tidak akan pernah faham tentang Islam. Yang keempat, memahami Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, tetapi menurut versi masing-masing. Mm-hmm. Menurut si A, menurut si B, menurut dirinya sendiri. Nah, ini adalah merupakan empat bagian yang sangat riskan untuk tidak menyimpang. Adapun yang kelima, yang paling selamat, mereka memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman Rasulullah, dengan pemahaman para sahabat, dengan perusahaan tabi'in, ulama-ulama terpercaya sampai abad ketiga. Itu kita sebagai apa? As-salafus salih itu. Itulah manhaj ahli sunnah wal jamaah yang betul-betul mereka mengikuti sunnah Rasulullah dan mengikuti jejak apa, jamaahnya para sahabat radhiyallahu anhum dengan metode pemahaman yang kelima ini, insya Allah kita akan menjadi aman di dalam memahami kebenaran Islam. Wallahu a'lam. Ya, baik kita sapa kembali rekan yang lain di belakang Ibu Emma. Assalamualaikum, Dakta. Dengan, Bu Ganis, silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum Waalaikumsalam, Dakta. Kak, suaranya agak lirih nih, Bu. Oh iya. Oh, iya, terang, Bu. Iya, taqabbalah minna wa minkum. Kalau menantum khair sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Ya, eh, Ustaz, eh, ini tadi uh, pemahaman tentang ia kena budu ia kena stain yang uh, apa namanya menitikberatkan betapa pentingnya memiliki ilmu gitu ya Ustaz. Iya. Ya. Ya. Uh, saya ingin bertanya bahwa uh, berdoa pun harus dengan ilmu kan gitu ya Ustaz Pasti, ya. ya. Dimana harus uh, merendahkan diri, tidak hmm. boleh teriak-teriak dan sebagainya. Hmm. Nah, yang saya tanyakan gini. Kita sering berdoa Eh, seperti yang sudah diajarkan Allah dalam surat Al-Fatihah itu ya. Hmm. Uh, artinya uh, selain itu kita juga sering berdoa minta ini, minta itu seolah-olah uh, kita selalu mendikte Allah gitu Ustaz. Hmm. Tanpa kita pernah berpikir, merenung ataupun berintrospeksi introspeksi gitu ya, seberapa besar uh, pengabdian kita atau penghambaan kita kepada Eh, seberapa total penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hanya minta-minta terus gitu ya. Hmm. Nah, yang saya tanyakan gini, eh, doa apakah yang yang paling afdol atau yang yang paling cerdas lah gitu ya, hmm. yang patut kita uh, eh, pohonkan kita memohon kepada Allah. Itu saja Ustaz. Yeah. baik, Ibu. Terima kasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Barakallahu fikum bahwa kemudian doa itu adalah ibadah. Hmm. Rasul mengatakan doa al ibadah. Hmm. Ada hadis yang kemudian dianggap oleh para ulama sebagai hadis yang lemah. Ya cukup dikenal di masyarakat doa mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Oh, kedudukannya Iya itu lemah. Tetapi yang saya adalah doa al ibadah. Doa itu adalah ibadah. Nah karena doa itu merupakan satu bentuk ibadah, maka tentunya harus pakai ilmu. Ilmu yang diajarkan di dalam berdoa itu pertama harus ikhlas karena Allah. Yang kedua cara berdoanya pun harus benar sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah tentunya di dalam berdoa itu ada adab, hmm. ya ada ada sopan santunnya. Kita dianjurkan umpamanya berwudhu, kita dianjurkan dalam amal saleh, kita dianjurkan untuk membaca Asmaul Husna, kita dianjurkan untuk membaca salawat kepada Rasulullah dan seterusnya dan seterusnya. Menghadap kiblat dan dan seterusnya. Nah, karenanya ketika kita berdoa kepada Allah, kita harus tahu apa yang akan kita minta kepada Allah. Kita tahu posisi kita sebagai hamba Allah. Allah katakan, "Ud'uni astajib lakum." Minta kepadaku, aku akan berikan kepadamu. Apa saja yang kita minta, kita mintakan kepada Allah tetapi jangan kemudian kita berdoa, tapi pikiran kita melayang-layang. Seperti doanya itu ngambang. Jangan seperti itu. Rasul mengatakan, Odu Allah wa antum muqiruna bil ijabah. Kalau kamu berdoa, kamu harus yakin bahwa doamu itu dikabulkan. Dan Allah itu suka kepada hamba yang berdoa. Kemudian doanya itu dia bersungguh-sungguh. Dia kemudian diulang-ulang. Dan terus-menerus meminta sama Allah. Sampai dia mendapatkan apa yang diinginkan itu. Jadi kesungguhan itu menjadi satu nilai di jawaban Allah SWT. Kita minta apa saja boleh saja, Bu. Gak ada masalah. Minta untuk kita, minta untuk suami kita, minta untuk anak kita, minta untuk keluarga kita, minta untuk tetangga kita, minta untuk umat. Hatta minta supaya orang-orang kafir itu masuk Islam. Mendapatkan petunjuk dari Allah. Boleh. Jadi jangan dibatasi permintaan kita kepada Allah. Allah maha tahu itu. Allah maha mengendaki apa yang kita inginkan, Allah akan berikan. Hanya kemudian ketulusan kita kepada Allah, kesungguhan kita kepada Allah harus diimbangi dengan berbagai macam kesadaran bahwa kita adalah hamba Allah, harus memberikan hak-hak Allah, kemudian kita minta kepada Allah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sehingga itu tidak dibatasi begini dan begitu. Makanya doa yang biasa di, masyarakat dikenal doa sabu jagat itu sebenarnya merupakan doa yang utama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan doa itu bukan maksudnya minta dunia itu, Bu. Orang kemudian memahami itu doa minta dunia, bukan. Hmm. Doa minta kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Iya. Saking doyanya dunia manusia ini sampai dianggapnya doa itu maksudnya minta <laughs> minta dunia. Nah, nah karenanya tentunya adab untuk tidak keras-keras berdoa dan seterusnya itu pernah dipraktekkan oleh seseorang di masa Rasulullah hmm. di mana dia berdoa kepada Allah dengan berteriak-teriak ya Allah kalau macam dia berteriak kata Rasulullah eh irba'u ala anfusikum kalau berdoa doalah yang tenang doalah dengan suara yang lirih sungguhnya kamu tidak meminta kepada yang maha tuli tapi kamu minta kepada yang, yang maha mendengar hmm. tapi yang penting bagaimana antara yang kita ucapkan dengan yang terbentuk di hati itu ada kesinkronisasi Begitu pula dalam perbuatan kita ada sinkronisasi. Dengan itu kesemuan itu yang akan menjadikan apa doa itu dikabulkan oleh Allah. Yang keliru kemudian ada orang yang berdoa. Dia sebagai imam. Ya, umpamanya dia ketika sholat dia mulai pada saat itu dia kudut witir. Hmm. Nah, karena dia kurang cukup ilmu, dia berdoanya sendirian Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama bayani ya Allah apa ini ampunlah aku dan kedua orang tuaku sementara dia sedang berdoa di hadapan orang banyak orang lain mengatakan amin amin <laughs> ya orang seperti ini telah berbuat zalim ya karena dia telah mengkhususkan dirinya tidak melibatkan mereka yang berdoa di belakangnya itu. Sementara jadi imam. Sementara dia jadi imam. Keliru. Makanya uh, dalam berdoa tentunya ada ilmu dan karenanya makanya para ulama membuat karangan banyak sekali tentang bagaimana berdoa. Ada berdoa di antaranya adalah apa ini yang ditulis oleh ya, eh, Ibn Sunni Amr Jamulaila, ditulis oleh Imam Nukhayyam dalam kitab Al-Wabil Sayyib, ya dan sekian banyak ulama di antara Imam Nawawi kita al itu semua adalah dalam rangka untuk mengarahkan kita bagaimana supaya kita berdoa di posisi yang benar. Saya sering terdengar orang yang tidak mau berdoa karena merasa malu kepada Allah atas dosa-dosa. Keliru. Keliru. Sesungguhnya orang yang benar itu dia justru harus minta kepada Allah. Hmm. Jangan pernah kita merasa malu kepada Allah. Ya, bahwa Allah akan memenuhi permintaan kita bahwa kemudian Allah akan apa ini eh, mendengarkan doa kita. Jangan pernah malu untuk mengatakan sesuatu kepada Allah karena memang Allah memerintahkan kita untuk meminta kepadanya. Malu itu jika kita bermaksiat, itu harusnya malu kita. Ya. Kalau kita melanggar Allah, itu yang harus kita malu. Kalau kita tidak minta sama Allah, itu harusnya kita malu. Bukan, bukan berarti kita tidak berdoa berarti kita apa? Karena malu kepada Allah keliru itu. Ya, Al-haya'u minal iman yang berarti malu berasal dari iman itu menunjukkan betapa bahwa rasa malu kita terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Terima kasih alhamdulillah rekan-rekan Anda masih bersama kami dalam kajian akidah bersama Ustaz Farid Uqbah. Kami ralat sedikit rekan tadi nomor telepon Al-Islam yang terakhir jadi 84591857 bukan 59 belakangnya tapi 57 atau Anda bisa hubungi ke 70 Baik kita saparkan yang sudah bergabung. Dakta, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan? Dengan Ahmad di Bekasi Timur Gensi. Silakan Pak Ahmad. Uh, Pak Ustadz. Ya. Ada beberapa pertanyaan yang perlu saya tanyakan. Yang pertama adalah mengenai zikir ya bisolat yang selama ini berkembang di masyarakat itu kan dilakukan rame-rame dengan dipimpin imam ya. Yeah. Itu hukumnya adalah uh, bid'ah betul. Yeah. Terus yang kami tanyakan adalah lafaz lafaz lafaznya yang betul itu bagaimana apakah lafaznya sama dengan yang dilakukan rame-rame cuman dilakukan sendiri gitu. Mm -hmm. Itu yang pertama. Terus yang kedua waktu ngaji dulu waktu masih kecil saya pernah diajarkan bahwa kalau sholat berjamaah sebagai makmum waktu imam membaca al-fatihah jika sudah sampai ayat Gawir makdubi wa labdalin sebelum amin maka makmum harus membaca Robi Firli wa Hidayah. Saya hmm. menanyakan hukumnya tentang itu bagaimana. Baik. Mungkin baik. itu yang bisa saya tanyakan. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Ya, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Ya, barakallahu fiik. Uh, eh, uh, eh, salat dan yang kaitannya dengan sholat termasuk adalah zikir setelah sholat itu adalah praktek harian yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan sampai sejauh ini kita belum menemukan satu riwayat yang sahih yang bisa dipegangi untuk menunjukkan adanya zikir bersama rame-rame setelah sholat itu hmm. ada satu riwayat dari Ibnu Abbas yang kemudian beliau menyampaikan bahwa kami mendengarkan setelah orang itu selesai sholatnya, tidak terdengar lagi suara zikir itu. Dan itu tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwa mereka zikir koran rame bersama-sama dipimpin oleh si imam itu. Dan itulah biasanya dalil yang digunakan. Dan itu tidak betul. Hmm. Ya, meskipun harinya Sahib, tapi pemahamannya tidak betul. Bahwa kemudian ketika seseorang itu berdikir sendiri-sendiri, karena jumlahnya banyak, akan terdengar gaung suara itu tapi tidak dilakukan dalam bentuk kor, apalagi dipimpin oleh uh, imam seperti itu sehingga itu tidak ada dasarnya sama sekali hanya kemudian bagaimana lafadznya oh banyak sekali di antaranya Rasulullah SAW setelah salat mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian beliau juga mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Beliau juga membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kalau ada tambahan wa ilaika ya'udus salam fahayna rabbana salam wa adkhilna jannataka salam itu tidak benar. Karena itu adalah hadis palsu. Yang sahih adalah Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Adapun tambahan wa ilaika ya'udus salam fahayna rabbana salam wa adkhilna jannataka salam itu adalah tambahan manusia yang disebutkan dalam hadis. Itu diungkapkan oleh Imam Al-Qari dalam kitab Al-Masnu' fi Ma'rifat Hadis Mawdu' itu termasuk hadis mudraj, termasuk hadis palsu, tambahan yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Jadi yang saya adalah Allahumma tasallam wa minkas salam tabarak tayadal jalali wal ikram. Kemudian beliau membaca subhanallah Subhanallah, Subhanallah 33, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah 33, kemudian Allahu Akbar, Allah Akbar 34, sehingga menjadi 100. Dan itu dipraktikkan oleh Rasulullah SAW dan seterusnya, seterusnya. Anda bisa membaca tentang bagaimana zikir Rasulullah SAW setelah sholat dalam tuntunan-tuntunan sunnah yang ada di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Adapun uh, bacaan Rabbil Firli setelah orang imam baca ghair maghdubi alaihim waladhdallin itu pun kami tidak menemukan dalilnya sehingga itu tidak bisa dipraktekkan sampai kita pastikan ada kedudukan dalil yang sahih dan sementara kita tidak menemukan itu makanya tidak perlu dipraktekkan sampai kita menemukan dalil yang sahihnya dan setahu kami tidak ada dalil itu sehingga karenanya cukup kita mengatakan bahwa ketika seseorang imam mengucapkan waladhalin maka ucapkanlah amin dan itu hadisnya cukup banyak sekitar 12 hadis yang mengungkapkan tentang barang siapa yang kemudian mau mengucapkan amin bersamaan dengan aminnya malaikat Allah ampunkan dosanya karena itu jangan lupa untuk mengatakan amin bersamaan dengan imam atau setelah imam wallahu alam baik kita sapa kembali rekan yang lain dakta assalamualaikum halo assalamualaikum iya terputus nampaknya Ustaz. E, banyak yang bertanya terkait dengan yang dimaksud dengan ilmu din dan cakupannya itu seperti apa? Ya, kalau bicara dengan ilmu din adalah seluruh ilmu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hmm. Baik lewat Al-Qur'annya maupun lewat sunnah-sunnah yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Baik itu ucapan, perbuatan maupun persetujuan beliau terhadap kenyataan yang ada di dalam masyarakat saat itu sehingga itu menjadi pedoman agama bagi kita semuanya. Jadi kalau kita uh, fokuskan dari ilmu agama itu akan muncul tiga bagian utama yaitu ilmu tafsir, kemudian ilmu hadis dan ilmu fikih. Dan itu semua kemudian menjadi tiga bagian utama yaitu ilmu apa yang kaitan dengan akidah namanya apa? Apa ini ilmu akidah dan itu adalah kaitan dengan keyakinan-keyakinan ada dalam hati. Kemudian yang ilmu yang kedua adalah ilmu e, yang kaitan dengan syariah. Seluruh arahan bagaimana kita berhamba kepada Allah dalam bentuk sholat, puasa, zakat, haji, jihad dan sebagainya yang kita amalkan dalam seluruh kehidupan kita dalam bentuk ibadah yang dikatakan, dikatakan dengan syariat atau fikih kita. Kemudian yang ketiga adalah ilmu akhlak yaitu bagaimana kita menjadi muslim yang mempunyai apa ini moral yang baik baik dalam tutur katanya, baik dalam perilakunya, baik dalam kondisi hatinya. Dia mempunyai akhlak yang mulia. Nah, tiga bagian inilah yang tercakup di dalam ilmu agama dan itu semua menjadi way of life bagi seorang muslim sehingga dia tahu bagaimana dia menggerakkan hatinya, bagaimana dia berbicara dan bagaimana dia berbuat. Tiga bagian itulah yang akan menjadi prinsip yang akan diarahkan oleh Allah SWT dan Rasulnya sehingga manusia muslim itu menjadi manusia yang bertakwa dan kemudian dia penilai di masyarakatnya Allah alam. Baik. Kita sapa Ustaz rekan yang kembali bergabung Dakta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak Muhaimin. Di mana Bapak Muhaimin? Di Jantung. Baik, silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam kata ya Pak Muhaimin. Uh, saya mau nanya ini bagaimana idealnya seorang muslim itu apakah hanya untuk belajar ilmu-ilmu din dan apa, mengabaikan ilmu-ilmu dunia atau menyerahkan ilmu dunia itu kepada atau teknologi hmm. kepada umat lain hmm. sementara tuntutan kebutuhan akan harta misalnya hmm. tidak bisa kita abaikan dalam yeah. kondisi seperti sekarang yeah. Dan ini tidak terlepas dari bagaimana seseorang itu menguasai teknologi Sampai. atau ilmu iya. dunia. Iya. Ya. Mohon penjelasan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata. Ya. Uh, idealnya seorang muslim itu memang yang terfikir pertama kali bagaimana dia hidup sesuai dengan ketentuan Allah SWT sebagai hamba Allah terikat terhadap aturan Allah Nah untuk itu dia harus pahami betul bagaimana memahami agama Allah secara benar. Dan dia akan bersungguh-sungguh untuk mendalami itu. Nah ketika dia tumbuh sebagai seorang muslim. Maka tentunya dalam kehidupan ini ada tuntutan. Dia harus ada memenuhi kebutuhan kehidupannya. Maka dia harus bekerja. Bagaimana cari makan, bagaimana cara kemudian menjadi hidup yang layak. Bahkan hidup yang kemudian lebih daripada layak yaitu hidup yang penuh dengan Eh, apa ini eh, kelebihan sehingga nanti bisa berinfak, bisa bersedekah, bisa berzakat dan seterusnya. Nah, bagaimana kalau bicara masalah agama yang membangun akhirat, udahlah kita nggak usah bicarakan itu adalah satu kewajiban. Karena Rasul mengatakan apa ini telah ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu agama ini wajib bagi setiap muslim. Nah, bagaimana terhadap dunia? Kita tentunya hidup di dunia ini tentunya harus menjadikan dunia sebagai fasilitas sebagai sarana untuk membangun akhirat kita. Dunia bukan tujuan. Dunia ini diberikan oleh Allah seluruhnya untuk kepentingan umat manusia. Karena itu, maka jangan kemudian diabaikan dunia ini. Kita harus mencari dunia sesuai dengan ketentuan Allah, tidak melebihi batas-batas, dan Allah pun mengatakan seperti itu. Waja'anan naharum maasha waja'anan laila libasa. Allah jadikan siang untuk mencari kehidupan. Apa sih kehidupan itu? Seluruh kebutuhan manusia. Baik itu menyangkut kebutuhan hariannya. Sampai kebutuhan segala macam. Transportasi, kemudian teknologi secara umum. Bahkan peradaban umat manusia. Dia butuh bangunan, dia butuh perusahaan, dia butuh segala macam. Itu harus menjadi perhatian setiap muslim. Tentunya sesuai dengan kapasitasnya. Tidak mungkin seorang muslim akan menguasai semuanya, nggak mungkin. Kita selain menguasai ilmu din, kita harus menguasai satu bidang ilmu. Taruhlah kita menjadi dokter. Jadilah dokter yang spesialis, bahkan super spesialis. Untuk kemudian kita bisa menjadi bermanfaat di dalam spesialisasi kita itu. Apalagi zaman kita ini, zaman spesialisasi. Yeah. Kalau orang tidak mengarah kepada spesialisasi, dia akan ditinggalkan orang. Dia akan tidak terlalu berarti bagaimana sih ya. Harus ke arah spesialisasi. Nah, kalau kita bicara teknologi dan sebagainya, perlu diketahui bahwa ilmu secara umum adalah milik umat manusia. Kita bicara nggak bicara masalah agama ini, kita bicara ilmu dunia. Itulah ilmu adalah milik umat manusia. Yang paling berhak terhadap ilmu dunia ini adalah umat Islam. Rasul mengatakan al hikmatu dhalatul mu'min anna wajadaha fahuwa haqqu biha. Hakikat ilmu yang ada di dalam umat manusia ini adalah barang hilangnya orang mukmin. Manakala dia menemukan, dia lebih berhak daripada itu. Bapak bisa perhatikan. Perkembangan ilmu ini sebelum munculnya Eropa, sebelum munculnya Amerika, di mana ilmu itu berada? Ilmu dunia ada pada umat Islam. Kemajuan ada pada umat Islam. Peradaban Islam maju di Eropa. Di Spanyol itu 800 tahun. Dari mana mereka mendapatkan ilmu itu? Dari umat Islam. Tetapi ketika umat Islamnya sudah lalai kepada ilmu itu, mereka kemudian berfoya-foya, mereka kemudian berpecah belah satu sama lain, kemudian mereka meninggalkan ilmu itu, maka ilmu itu beralih kepada orang lain. Padahal Rasulullah SAW memberikan acuan. Ida amilal muslimu amalan fal yudqinhu. Rasul mengatakan seorang muslim kalau mengerjakan satu pekerjaan termasuk pekerjaan duniawi maka hendaknya pekerjaan itu dilaksanakan secara perfectly. Secara apa? Secara apa? Sempurna. Dan sebaik-baik pekerjaan seseorang yang dilakukan oleh tangannya sendiri. Bapak lihat. Apa yang terjadi dengan ilmuwan-ilmuwan muslim? Di Amerika itu menurut penelitian Dr. Abdul Ali Marsi dari Mesir, itu 40% ilmuwannya itu orang muslim, mbak. Iya. Di NASA, di sejumlah tempat-tempat maju itu banyak orang muslim. Yang dapat Nobel banyak orang Muslim. Tetapi mana di antara mereka yang mempunyai kesungguhan dengan ilmunya itu untuk membangun Islam, membangun umat Islam. Ternyata banyak dari mereka yang tidak pulang ke negerinya. Kemarin Habibie menangis kita. 30 ribu daripada ilmuwan Indonesia yang mayoritas mereka Muslim, mereka meninggalkan Indonesia pergi ke Eropa, pergi ke Rusia, pergi ke Amerika hanya untuk mencari apa? Sesuap nasi. Hanya untuk mendapatkan kesejahteraan duniawi. Mereka tidak memikirkan lagi untuk kepentingan agamanya. Nah, karena itu kalau kita menjadi muslim, tentunya kita ingin seperti tadi yang saya sebutkan hadis Rasulullah SAW, ilmu agamanya memadai, hartanya maju. Harusnya begitu. Iya. Coba apa perjuangan yang terjadi di masa Rasulullah SAW? Dengan tampilnya Abdurrahman bin Auf, seorang pengusaha yang sukses, yang mendukung perjuangan Islam. Dengan adanya Uthman bin Affan, pengusaha yang sukses, mendukung perjuangan Islam. Dan sekian banyak dari mereka. Abdullah bin Mubarak itu seorang ulama besar, mujahid besar, pengusaha sukses. Iya. Dan itu rata-rata ulama kita seperti itu dulunya. Tetapi sekarang sudah bergeser. Betapa kemudian banyak mereka yang berilmu merendahkan dirinya kepada penguasa, kepada orang-orang kaya, hanya untuk bisa mengajarkan di tempat mereka, berikan ceramah di tempat mereka untuk mendapatkan amplop dan seterusnya, sehingga menghinakan dirinya di hadapan mereka, sehingga kalau pun ceramah didikte, oh bapak harus ngomong begini, harus bapak ngomong begini, naudzubillah mendalik. Betapa nilainya ilmu itu menjadi rendah ketika direndahkan oleh harta yang seperti itu. Karenanya saya sendiri pernah tinggal negara barat yang tahu bahwa sebenarnya di barat itu yang mereka butuhkan hanyalah Islam. Adapun kemajuan teknologi, adapun kemajuan-kemajuan transportasi, ya, applied science pada umum dan seterusnya, mereka begitu majunya. Tetapi apa yang terjadi? Jiwa mereka kerontang. Jiwa mereka kosong. Tapi sayang di antara umat Islam yang kemudian memuaskan jiwanya. Tapi kemajuan teknologinya rendah ya pengetahuan apa umumnya begitu apa tidak memadai dan seterusnya tentunya kita berharap anak-anak kita mereka yang mempunyai background pengetahuan umum tetapi berikanlah kepada mereka background tentang pengetahuan agama supaya mereka berjalan ilmu yang mereka miliki secara duniawi itu diarahkan untuk kepentingan agamanya Allah wa'ala baik baik ini dia sapa rekan kembali yang sudah siap bergabung Dokter Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi dengan ibu siapa di mana ibu? Umi Zaki. Silakan Umi. Iya. Ustaz, saya ingin iya. mengucapkan taqabbalallahu minna Alhamdulillah. Gini eh, pertanyaannya mungkin uh, terlalu uh, mudah ya. Uh, gini Ustaz, saya itu ada di lingkungan baik di keluarga maupun di masyarakat tempat tinggal saya uh, mungkin uh, mayoritas mereka masih memakai tradisi jadi yang sering saya temukan kalau saya ada di suatu pertemuan baik keluarga maupun masyarakat lingkungan saya itu baik dalam acara arisan atau ada uh, salah satu anggota tetangga yang sakit ataupun dalam acara uh, seperti yang pindah rumah gitu Ustadz hmm. itu kita selalu dipimpin untuk membaca Al-Fatihah. Hmm. Nah, Eh, sebetulnya uh, apa, uh, dibenarkan tidak sih Ustaz yang seperti itu dicontohkan atau tidak? Jika tidak, maka sikap saya harus bagaimana? Karena uh, selama ini saya hanya diam, gitu. Jadi uh, sebaiknya saya harus bersikap seperti apa dan apa yang harus saya baca. Itu aja Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. warahmatullahi Pertanyaan yang mudah. Kita mau yang mudah-mudah <laughs> iya. Kemudian pertanyaan itu adalah setengah ilmu. Ya, dengan bertanya kita akan mendapatkan ilmu insya Nah, sementara e, ibu hidup di dalam lingkungan yang penuh dengan tradisi, mungkin kebiasaan-kebiasaan yang juga mengarah kepada bid'ah dan seterusnya. Saya kira kita semuanya mengalami hal yang sama. Hmm. Karena kita berada dalam lingkungan yang memang e, kondisi masyarakat awamnya lebih apa ini e, dominan daripada mereka yang berilmu. Karenanya e, tentunya kita akan berusaha untuk bersikap bijaksana Ketika kita lihat masyarakat kita, kebanyakan dari mereka dasarnya nggak mengerti. Ketika mereka nggak mengerti, harusnya kita kasih penjelasan. Kalau memang ada kesempatan, berikanlah penjelasan. Kalau tidak ada kesempatan, berikanlah contoh. Maka contoh dan penjelasan itu akan menjadi suatu apa ini pembuka wacana buat mereka. Oh ini salah, oh itu keliru, tanpa harus menyalah-nyalahkan mereka. Kadang-kadang kita langsung mengatakan ini bid'ah, ini salah, segala macam. Orang langsung menolak itu. Tetapi yang kita katakan yang sunnah itu begini, yang benar itu begitu, dasarnya ini. Orang akan mudah dengan menerimanya dengan dengan apa? Dengan lapang dada, dengan bahasa yang halus, dengan ungkapan yang penuh dengan senyuman dan seterusnya. Insya Allah itu akan membantu orang menerima tanpa harus kemudian kita berbenturan, tanpa harus kita kemudian apa memojokkan dan seterusnya. Gunakanlah dan bahasa-bahasa yang tidak menyinggung tetapi yang bisa mencapai sasaran, yaitu mereka menyadari itu satu kesalahan, kemudian mereka berusaha untuk merubahnya. Nah, ketika kemudian dalam pertemuan-pertemuan itu jika ada sesuatu perbuatan atau kemudian e, ungkapan yang memang tidak ada dasarnya, ya, kalau diam dan kemudian kita membenarkan perilakunya, maka kita sama saat itu. Kalau kita berbicara, mungkin kita masih belum punya kesempatan atau mungkin belum pernah apa, belum belum diindahkan oleh mereka, maka masih kita bisa mengingatkan satu dua orang atau yang berada di sekitar kita. Nah, jika kita berhadapan dalam posisinya seperti itu, kita memang posisi serba sulit. Ya, maka yang terpenting adalah jika kita sebagai orang yang ditokohkan atau sebagai orang yang dihormati oleh mereka, ada kesempatan bicara-bicaralah. Sampaikan secara terang-terangan kebenaran itu. Karena kebenaran itu terang. Ya. Hanya kemudian tadi itu dengan bahasa yang bagus. Jika kemudian kita tidak mampu, seperti pertanyaan ibu tadi itu, dia hanya diam saja. Ketika ada yang memimpin, mari kita baca Al-Fatihah untuk fulan, untuk fulan, untuk fulan. Itu semua tidak ada dasarnya. Apalagi dibaca secara rame-rame seperti itu. Itu tidak ada dasarnya. Tapi kalau kemudian hal seperti itu terjadi, ya kita alihkan, kita berzikir kepada Allah dalam bentuk-bentuk yang lainnya. Kita baca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Kita baca doa-doa. Yeah. Yang itu kita tujukan kepada Allah secara hati minimal kita tidak bersama mereka. Yeah. Karena Rasul mengatakan Amin kemungkinan minkum mungkan lebih. Kalau kita melihat sesuatu yang tidak betul, rubahlah dengan tangan. Kalau nggak mampu dengan lisan, minimal dengan hati. Kalau kita nggak mampu dengan hati ya sudah lemah betul kita ya. <laughs> Itu paling lemah. Mah. Nah kalau kita melihat sesuatu yang tidak mampu kita untuk merubahnya, yeah. dalam posisi lemah seperti itu, ya sudah kita alihkan dengan hati kita. Kita tidak setuju dengan pandangan mereka, dengan perbuatan mereka, tetapi kemudian kita mengisi kita bukan dengan menggerutu, bukan dengan apa, mempunyai sikap-sikap apa hati yang, yang yang kurang bagus, tapi kita berpikir kepada Allah, kita bersihkan hati kita, kita bersihkan lisan kita sesuai dengan ketentuan sunnah Rasulullah SAW. Masih ya. itu lebih baik insya Allah. Ustaz, mungkin ini pertanyaan terakhir Ustaz, dari anak kita, dari adik kita nih Ustaz. Ustaz, kalau saya di sekolah menuntut ilmu tapi ketika ulangan yang selalu membuat saya selalu membuat contekan kecil dan hanya dananya kepada teman apabila mendapatkan soal yang tidak bisa saya jawab. Apakah itu berdosa? Sedangkan saya sudah belajar, tapi ada saja soal yang sulit saya jawab. Apakah saya harus pasrah saja? Tapi kalau pasrah, saya takut nanti tidak bisa naik kelas. Ya, nah, ini adalah sesuatu yang bagus dipertanyakan. Hmm. Dan itu juga pernah dipertanyakan kepada para ulama. Hmm. Bagaimana sikap seorang murid yang ketika dalam apa ini uh, ujian itu yeah dia ngerpek atau kemudian nyontek dari temannya ya iya. dan itu merupakan satu uh, perilaku yang tidak betul -hmm. bahkan kemudian para ulama itu membawakan hadis nabi mana mm. man falaysa minna hmm. siapa yang menipu kami dia bukan dari golongan kami jangan kita menipu diri sendiri kalau memang kita tidak tahu kita katakan tidak tahu tapi kalau kita tahu, kita berusaha untuk bagaimana memecahkannya. Nah, untuk itu yang terpenting harus belajar. Bukan kemudian mengandalkan kepada waktu ujian saja. Nah, yang kemudian keliru banyak daripada para apa ini eh, apa murid-murid ataupun eh, yang para pelajar itu waktu belajarnya pas waktu ujian, mau ujian saja. Jadi terkopo-kopo. Nanti setelah ujian ilmunya lupa lagi. itu. Jadi sebatas melewati ujian. Ada kejadian menarik terjadi di Riyadh Saudi Arabia. Ketika seorang guru itu akan membagikan apa ini eh, lembaran ujian ya, soal ujian itu. Dia sedang bagi tiba-tiba ada anak yang nangis Anak itu kelas 5 SD. Ini anak-anak SD ini. Ya. Kelas 5 SD. Satu orang menangis. Ketika ditanya oleh guru itu, kenapa kamu menangis wah anakku? Hmm. Apa kamu sakit perut? Atau ada apa? Enggak pak, saya menangis, saya ingat bagaimana nanti kita diuji oleh Allah di hadapannya nanti. Apa jawaban kita kepada Allah? Sementara untuk ujian yang disiapkan oleh para guru kita, kita bersungguh-sungguh, kita penuh ketakutan. Kalau tidak bisa menjawab, bagaimana kalau nanti diuji oleh Allah di hadapannya nanti? Sementara mulut kita akan diam. Yang berbicara seluruh anggota tubuh kita. Anak itu menangis karena dia ingat apa yang akan terjadi di hari akhirat kelak. Subhanallah. Kita jarang mendapatkan anak-anak apa ini eh, sekolahan seperti itu. Yang terjadi malah liar lirik sono, lirik sini, contek sono, contek sini. Akibatnya apa? Kualitas lulusan kita menjadi rendah. Kalau kita di luar, maka ujian itu ketat betul. setiap anak mengandalkan kepada dirinya sendiri. Berdasarkan kesungguhannya, dia akan memperoleh hasilnya. Manjat daujat. Ya, hmm. Tapi kalau kemudian dia malas, dia akan juga menghasilkan mendapatkan hasilnya. Nah, ketakutan itu disebabkan karena kurangnya siap untuk mengikuti ujian. Ya. Karenanya bersiap-siaplah sebelum ujian tiba dengan kita bersungguh-sungguh belajar pada saat di kelas, kemudian mengulangi pada saat di rumah, dan pada saat ujian pun kita siap karena memang ujian Betul. akan selalu adalah akan kita lewati dan ini adalah merupakan ujian manusia bagaimana dengan ujian Allah nantinya. Maka persiapan kita harus betul-betul matang sehingga kita selamat dan lulus dalam ujian yang akan diberikan oleh Allah di hari akhirat Wallahu a'lam. Baik Ustaz, kita harus menuntaskan kebersamaan kita malam hari nampaknya. Jazakallah Ustaz atas kehadirannya dan Rekan rekan sampai di sini kebersamaan kita saya dan Hasan bersama Mas Firman Hakim bersama Ustaz Farid Ahmad Uqbah tentunya e, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan bagi Anda yang mungkin ingin ikut hadir menyaksikan e, kuliah perdana saja ya, di Al Islam di Rosah. Anda bisa tanyakan dulu informasinya ke 709108009 sembilan untuk bersama-sama tahadus binimah begitu saja. Iya, iya, iya.